يوم الدين أما بعد فإن أشتق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أدل أو أزل أو أزل أو أدلم أو أدلم, أو أدلم وأجهل ويجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب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 Al-Utbi kala dawuh untuk jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ingsun niku lenggah ana ing ngarsane <clears throat> kuburan makami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. faja'a arabiyun teka sapa wong badui faqala Assalamu alayka ya Rasulullah Sami'tullah yaqul ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدت الله توابا رحيما Jadi dia mengucapkan salam pertama, kemudian dia mengatakan bahwa Allah berfirman, "Walau annahum izzalamu anfusahum" ila akhirih surat An-Nisa ayat 64. Dan lamun stune wong akeh izzalamu sewaktu zalamu padha ngani ngaya sapa wong sahum anfusahum ing awak dhewe ne kabeh iku jauka sowan ing siro sowan ing siro ayya rasul Muhammad wastaghfirullah mengkonyun ngapura ing Gusti Allah wastaghfara lahumur rasulu lan nyuwanake ngapura lahum maring wong akeh sapa rasulu rasulullah jawabannya jaminannya la wajadullah tawwabar rahimah nah, yakti nemoni sapa wong akeh ing Gusti Allah tawwaban ing zat kang nrimo tobat lan zat kang hmm, paring kasih sayang Ya Rasulullah wa kecik duka Kulu samengki sowan dateng panjenengan Mustafiran halih Nyuwun ngapunten lidambi Maring tusab kula mustasfian bika Halih Nyuwun syafaat pitulung bika tentang panjenengan ila Rabbi Summa ansada yakul <coughs> Banjur gawe syair bikin syair lagi yaqulu ya khaira man tufinat bil qa'i a'dumu fataba min tibihin al qa'u wal aqamu nafsil fida'u likabrin qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al jutu wal karam ya khaira man tufinat jadi kitabnya pada Rasulullah tuh khaira man tufinat tiang kang paling saya tiang pal, eh, paling tia paling saya ini tiang tuvinat kang ti <clears throat> maka maki dikubur bil koi al ardun sahalatun al ardun sahalatun tanah datar ini bukan tanah pegunungan bukan tanah padas tapi tanah datar tufinat di makamake dikubur apa adumuhu pira-pira tulangi siman Fatoba mengkau jadi indah Fakot fatoba mengkau indah Minti bihina saking indai A'zubuh ya maklum karena ini adalah Rasulullah yang di syariatnya di situ katakan tanah bumi biasa tapi siapa yang dimakamkan di situ maka fataba min tibihinna apa alqa wal Jadi indah binti bihina wal tanah datar itu al akamu lan tumpukan pasir atau bukit. Nafsi utawi <clears throat> jiwa ingsun iku alfidau dadi tebusan nikabrin maring kuburan antakan panjenengan menika nuhu mangkin wonten kuburan fihi kang iku ing dalam kuburan kubur al afafu fihi kang dalam kubur berarti ya Rasulullahnya al afafu sifat al afaf sifat iffah menjaga diri menjaga diri dari kalau iffah itu istilahnya menjaga diri dari <clears throat> minta-minta menjaga diri dari ngeriwu iwong masuk ifrah ya ini menjaga diri dari membebani orang lain membebani ya, menjaga diri dari minta-minta menjaga diri daripada membebani orang lain wa fihi lan ing dalem al ing qabr al jutu te sifat jut sifat loman wal karamu dan tekesi loman jadi <clears throat> batu ini sowan datang Rasulullah sekaligus menyampaikan sebuah ayat yang gambaran ayat sangat maklum yakni kapan ketika siapa saja berbuat zalim dan sowan kepada Rasulullah untuk mengadukan permasalahannya terkait dengan kezalimannya untuk taubat dan taubat kepada Allah sekaligus ya dengan sendirinya Rasulullah memintakan ampun kepada Allah jaminannya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima oleh Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Kula niki saniki sowan dhateng panjenengan ya Rasulullah. <clears throat> Kula samangke nyuwun ngapunten. Dhateng Gusti Allah kangge dosa-dosa kula. Minta pertolongan dengan engkau ya Rasulullah. sambil kemudian menyampaikan syairnya tadi itu ya khaira man tufinat bil qiyatumu ila akhirih yang intinya adalah tiada orang yang paling mulia seperti Rasulullah yang eh, dimakamkan di tanah ini yang sekaligus tanah itu sendiri akan menjadi sangat indah karena siapa yang dimakamkan di situ jiwaku adalah tebusan untuk makam ini antasakinuhu terus nyebut sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Suman sarafal Arabi kemudian dia pulang Faghalabatni kata Alutbi faghalabatni aidi. Monggo nglindhe ingsun ngalahken ingsun apa aini mripat ingsun yang ketiduran. Lep tidur. Faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Innaum Aku melihat Rasulullah dalam tidur faqala ilhaq al arabi susulan ku batu itu, ku ya utbi susulan wong batu itu fabashirhu beritakan sendiri kepadanya annallaha qad ghafaralah bahwa Allah telah mengampuni dosanya langsung ya <clears throat> langsung berita gembiranya ya, diterima oleh Imam Al-Utbi untuk disampaikan kepada si batu itu tadi paling enggak dari sini dengan cerita ini uh, maka bagi penziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, ya dimaklumi ketika ke makam Rasulullah ini seperti eh, kita sendiri bertemu dengan Rasulullah walaupun beliau di alam barzah jadi kapan ada saat-saat antara kita dan Rasulullah itu tidak ada batas dan beliau melihat kita secara langsung di alam barzahnya yang dengan dimensi alam roh yang luar biasa eh, kalau menurut catatan <clears throat> yang berkaitan dengan hal ini adapun kemudian selainnya di luar itu adalah sesuatu yang sudah tentu bukan hal yang dianggap uh, jauh atau dan tidak usah diingkari kalau kemudian hmm, kapan Rasulullah itu ada di mana-mana dan kapan kemudian berada dengan siapa saja. Tapi pertemuan langsung artinya menurut riwayat, menurut riwayat yang selanjutnya kemudian Anda bisa uh, mengkaitkan riwayat-riwayat ini untuk selanjutnya kemudian eh, <clears throat> memberi satu gambaran bahwa Rasulullah itu selalu bersama kita. Itu indat tasahud, indat tasahud itu maklum. Cukup dalam tasahud kita diajari Rasulullah ah, untuk mengucapkan apa assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Kaf Assalamu alaika berarti hitop langsung Berarti antara kita dengan Rasulullah pada waktu tasahud dalam sholat itu Tidak ada <clears throat> hijab antara kita dengan beliau Dia di alam roh, di alam barzah seperti kita ketika masuk dalam kuburan kawasan kuburan kemudian assalamualaikum darokomin mukminin wa inna insyaallah bikum apa lahikun itu ajaran kapan kita masuk ke kuburan assalamualaikum darokomin mukminin apa mungkin ada syariat menentukan untuk salam dan kemudian di sini hanya cukup salam tapi nggak ada jawaban nggak mungkin kan ya berarti kita juga terjawab pada waktu mengucapkan assalamualaikum darokomin <clears throat> mukminin yang selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan ukuran alam roh dengan kita yang hubungannya dengan kapan kita berziarah di kuburan dan mengucapkan assalamualaikum sekaligus dijawab oleh yang kita salami Waalaikumsalam sedangkan yang kita ziarah di mana di alam barzah atau bagi roh-roh yang baik-baik di alam illiyin bahwa kekuatan roh kata Ibnu Qayyim itu jauh lebih cepat daripada munculnya sorot matahari menembus bumi jadi kekuatan alam roh jadi sambungnya alam roh dengan alam kita itu jauh lebih cepat daripada datangnya sorot matahari ketika menembus bumi begitu pula kita ketika mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tentu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelumnya, apakah Rasul mengenal kita? Nah, kita hubungkan dengan hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan kepada malaikat khusus yang menyampaikan selawat seorang Muslim kepada Rasulullah, di mana malaikat itu ketika melaporkan selawat kita beliau malaikat menyebutkan nama kita dan nama bapak kita jadi begitu kita berselawat maka malaikat melaporkan kanji Nabi menikah salawit pun ikhya bin Suhari hmm? ini contoh ya maknanya berarti Rasulullah telah mengenal kita per personal. Jadi kita ini telah dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini juga ada hubungan dengan bahwa Rasulullah itu disebut sahidan, disebut apa? Syahidan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Dan dari sini kemudian kita hubungkan juga dengan eh, ketika Rasulullah SAW <clears throat> Eh, di antaranya bagaimana saking kasih sayang dengan kita maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak anta dari kita kaum muslimin sekelintir pun sekelintir pun pengertian sekelintir pun karena Rasulullah telah mengerti satu-satunya kita per orang kita dan itu Allah Rasulullah minta pada Allah jangan ada seorang sekelintir dari umatku yang masuk neraka yang telah mendapatkan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang diabadikan dalam Al-Qur'an wala saufa yu'tika rabbuka fatardo dikatakan bahwa para nabi mereka diberi Eh, semacam keistimewaan dari Allah untuk berdoa dan doa itu mesti akan diijabai, tidak tertolak sama sekali. Sebagai simpanan doa khusus apa yang ia minta, eh, yang diminta oleh para nabi kepada Allah. Kata Rasulullah, para nabi sudah memintanya itu. Untuk aku sementara aku tunda. Jadi dan ini akan saya sampaikan kepada Allah pada aku ketemu sendiri dengan Allah dan aku minta jangan ada seorang segelintir daripada umatku yang masuk neraka karena Allah menawari sal tu'to eh, sal tu'to sal tu'to firatin sal tu'to firatin sal tu'to biha ya isaket wasfa usyafa terus antum bisa bisa bisa balas kanjeng Nabi apa nah jadi kasih sayangnya saya seperti itu jadi maknanya berarti tidak ada seorang muslim kecuali semuanya masuk surga ini masuk untuk kondisi ya pantas soalnya nakal eh dipecuti eh, Si nakal-nakal itu pun rokok ya wis pantas, ini, ya. Eh, dijiwit, dijewer, dibentukno iku cuman eh, ukuran seorang muslim asli yang masuk neraka tidak seperti orang kafir yang disebut disiksa tapi eh, seorang muslim yang masuk neraka yang asli itu adalah hanya untuk dibersihkan dosanya sehingga eh, mendapat kelayakan untuk mentas sangking terokok Jadi tadi saya hubungkan dengan kita tembus dengan Rasulullah dalam waktu sholat dan kenalnya Rasulullah dengan kita di alam barzakhnya eh, dan kemudian dengan itu Rasulullah SAW telah minta kepada Allah agar masing-masing kita ini diselamatkan oleh Allah dari nerakanya sudah tentu bisyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah ketika kita langsung sowan ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ke makam beliau itu juga Rasulullah langsung melihat kita. Yang ketiga, ketika kita ada di masjid, ketika kita ada di masjid. Jadi ini semacam gelombang-gelombang khusus ya, gelombang-gelombang khusus. Jadi gelombang khusus ini jadi mana kila mana mana manakala kita ada di tempat-tempat seperti itu, disitulah sebetulnya kita sudah ada tempat untuk bisa bersambung langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di luar itu semua, ya, ya, kenapa? Karena alam Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Jadi karena dimensi uh, alamnya ya alamnya yang sangat luar biasa maka cukup kalau bahwa kira-kira semalam saja untuk satu dunia ini kira-kira yang mimpi dengan Rasulullah berapa orang Hah? Eh, jadi ini katakan setiap hari jadi ada orang yang mimpi dengan Rasulullah SAW bukankah itu menunjukkan dimensi alam Rasulullah yang sangat luas sehingga menemui siapa menemui siapa menemui siapa ya eh, itu, itu contoh kecil saja itu kemudian banyak orang eh, dengan kasafnya melihat Rasulullah datang di satu majelis karena ini majelis salawat majelis ilmu dan lain sebagainya sampai eh, semacam menjadi hal yang diharapkan eh, kalau kita baca salat bersama-sama mudah-mudahan Rasulullah datang kan begitu ya, ya gitu ya, kedatangan itu sesuatu hal yang dimaklumi jadi karena dimensi alam Rasulullah dimensi roh Rasulullah yang sangat yang sangat mulia dan luas itu sendiri tapi saya nggak ngerti kalau kira-kira tibaannya itu lakunya dangdut datang apa enggak gitu ini permasalahan juga yang jangan kemudian wah pokoknya kalau selawatan Rasulullah mesti datang tuh ya, ya, ya. ya. atau selawatan bersama tapi di situ ada hal-hal yang melanggar syarak mamanya ala kulli eh, jadi memang kita meyakini adanya itu bahwa kedatangan Rasulullah itu sesuatu hal yang tidak perlu diingkari ya. ya. karena ya alam rohnya Rasulullah yang sangat mulia dan sangat tinggi dan sangat luas ya <clears throat> tapi ya eh, sudah tentu karena kalau toh pun kita sendiri melakukan hal-hal yang berkaitan Rasulullah ini dan sama Rasulullah ini juga Eh, sudah tentu diantaranya ada yang yang bersih, ada yang tidak bersih, ada yang campuran dan macam-macam. Ya, maka uh, jadi ya secara objektif ya kita tidak kemudian kebiah uyah pokoknya kapan tibaan Rasulullah mesti rawuh eh, gitu ya begitu hmm. di masjid ya, termasuk diantaranya karena ada riwayat yang eh, menjelaskan begitu anda masuk masjid maka eh, membaca salawat yang sigatnya assalamu alaika ayuhan nabiyyu assalamu alaika assalamu alaika ya rasulullah jadi masuk masjid dengan dengan sirat dengan bentuk salawat assalamu alaika ya rasulullah itu kembali kepada periwayatan hadis yang menyebutkan tentang bahwa kapan kita ada di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi itu disitulah terjadi hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung secara langsung dengan tidak menutup adanya kemungkinan kapan kemudian Rasulullah SAW bersama kita dan di mana-mana ya dan di mana-mana artinya berarti atas dasar riwayat itu tadi maka jadi untuk mengucapkan sifat sholawat berarti harus juga dipilih-pilih eh, jadi maksudnya <clears throat> karena riwayat tadi itu ya, riwayat eh, terkait dengan tempat itu tadi sudah ada ada ajaran tertentu untuk mengucapkannya dengan sikap tertentu hmm, apakah kemudian maknanya di luar itu tidak boleh nah ini juga tidak jadi jadi apakah di luar itu apakah uh, tidak boleh menggunakan uh, eh, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi atau assalamualaikum ya rasulullah ya juga tidak ada larangan ya juga tidak ada larangan seperti ya, ketika kita mahalul qiyam itu kan kitab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ketika kita dalam mahalul qiyam menggunakan kitab langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya kembali karena keluasan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakhnya jadi kenapa tidak masalah eh, tidak masalah tidak masalah <clears throat> Menteri kita bicara secara keilmuan jadi kapan ada uh, pertemuan dengan Rasulullah yang secara langsung antara kita dengan beliau sedangkan beliau di alam barzahnya nah, kemudian eh, sementara kalau tidak seperti itu dengan selawat itu pun malaikat ditugaskan untuk melaporkan selawat seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada kisah al-utbi jadi di sini ya maklum karena siapa datang ke makam Rasulullah maka berarti bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, maka Utbi mengaturkan permasalahannya terkait dengan permintaan dosa permintaan ampun dari dosa-dosanya dan sekaligus pada waktu itu mendapatkan bisyarah langsung di mana Rasulullah dawuh kepada Imam Al-Utbi untuk menyampaikan bahwa si Badwi tadi diampuni eh, yaitu dalam mimpinya <clears throat> Rasulullah dawuh ilhaq al-arabi fabashiru annallaha qad ghafara lahu fadil kisarah al-imam an-nawawi fi kitabil ma'ruf bil idah terus ya ingin menyampaikan di mana kisah ini nah, di sini beliau akan menyebutkan di mana di mana di mana disebutkan jadi agar cerita ini nggak dianggap terus gawe-gawe ya Fadil kisah rawah Nawawi fi kitabil ma'ruf bil idah wa rawaha aidan al Hafid Imaduddin Ibn Katsir fi tafsirhi as sair inda qawlihi ta'ala walau annahum ja'idzalamu anfusahum wa rawaha aidan as-sahih Muhammad Ibnu Qudamah fi kitabihil mughni cara Buya untuk uh, menyampaikan sesuatu itu juga <clears throat> tidak lepas bagaimana mengambil eh, mengambil apa mengambil cara diantaranya itu mengambil kitab-kitab eh, uh, ulama tertentu yang kalau kita bicara salafi eh, itu sebetulnya kemadhabannya adalah madhab Imam Ahmad bin Hambal jadi salafi Eh, yang berkembang sekarang itu kan lebih bergerak dalam bidang namanya ketauhidan pemurnian tauhid ya. tapi dari sisi kefekian, yaitu mereka muntasibin ilah uh, madhab Imam Ahmad bin Hambal nah, Ibnu Qudamah ini minal Hanabilah wa naqalha idna sa'abul fard Ibnu Qudamah ifi kitabi Asyrahul Kabir wa minal Hanabilah wa naqal aidan As-Mansur bin Yunus Al-Bahuti fi Kitabil Ma'ruf Kisafil Qina min Ashari Kutubil Madhabil Hambali ini umpamanya hanya sepihak saja disebut dari madhab syafi'i ya, oh iya syafi'i lah ya. atau mungkin dari maliki do. tapi itu kemudian diambil dari kitab madhab hambali oh imamu dewi iya, nyebut iku ngono artinya tokoh-tokoh muslim juga menyebut ceritanya Imam Utbi ini wa dzakara Imam Al-Qurtubi umdatul mufassirin kisah tusbihuha kisatan tusbihuha yang, yang e, serupa dengan kisah ini fi tafsiri ma'ruf bil jami'i li, li ahkamil Qur'an bil jami' li ahkamil Qur'an kola. tahu sebuah Qurtubi rawa Abu Sadiq an Aliyin qala qatima alaina arabiyun Qatima alaina Arabiyun ba'da madafanna datang kepada kita Arabi ba'da madafanna setelah kita memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasati ayyam farama bi nafsi ala qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ini cerita yang hampir sama senada dengan cerita Arabi yang diceritakan oleh Imam Al-Utbi sedangkan ini adalah justru setelah wafatnya Rasulullah Alaihi Wasallam tiga hari jadi ada seorang badui uh, terus uh, datang ke Rasulullah setelah dimakamkan tiga hari farama binafsihi ala qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengko melimparaki si Arabi binafsi jadi, jadi langsung badannya itu wah, eh, uh, <clears throat> direbahkan atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khasa ala ra'si min turabih wa nyawuk ini mengambil ala ra'si min turabih dari uh, debunya qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mengkematur si Arabi kulta ya Rasulullah fasami'na qawlaka wa wa'aita anillahi wa anka ini kulta ya Rasulullah fasami'na qawlak ini engkau, engkau dawuh kita sudah mendengar apa yang kau dahulukan wa wa'aita anillah wa wa'aina angka dan kau memahami sesuatu dari Allah kita juga memahami dari engkau wa kana fima anzalallahu alaika walau annahum izzalamu anfusahum wa qad nafsi wa ji'tuka tastaghfiru li fanudiya minal qabri annahu qad ghufira kalau ini malah justru ada suara langsung yamin al qabri annahu qad ghufu. Masya Allah. Eh? yamin al qabri annahu qad ghufira laka. Masya Allah. Eh? Jadi ada suara bah, tanpa tanpa rubah. Hmm. Hmm. Kalau ini cerita di dalam kitab apa? Al-Qurtubi. Hadhihi qisatul utbi Wahaulahumun ladina kaluha. Mereka-mereka adalah para ulama yang menukil kisah ini wasaung kanat sahihatan am do'ifatan. Uh, apa itu sahih, apa itu do'if min nahiyati sanat dari sisi sanat. Alladhi itu al-muhaddisun yang bersandar atas sanat ini para ahli hadis fil hukmi ala ayyi khabarin untuk memberikan satu ketentuan hukum atas uh, hadis apa saja fa innana natasaalu maka kita di sini bertanya wa naqul hal naqala haula'i al kufra wal dalal sekarang bicara masalah kisah tulutfi sudah tentu orang akan mencari-cari ya ini hati si bener nih ya, orang asli ya oh, gitu kan eh ya, lepas daripada kita sudah tahu siapakah yang menukil itu ada seperti Imam Nawawi Imam uh, seperti uh, Ibnu Qudamah atau yang lain tapi permasalahan masih mungkin akan diurus iya ini bener riwayati wis saya bener gak bener soh gak sohi yang penting sekarang ulama ketika menteri mencerita ini mengatakan ini kufur apa tuh adalah bandar. Hmm, eh. jadi katakan masalah riwayat masih harus diperbincangkan tentang kesahihannya dan ketaifannya jadi sehingga ini katakan bisa jadi kita buang saja kalau eh, riwayatnya nggak kerja jelas pertanyaan yang selanjutnya adalah yang penting apakah ulama-ulama yang menukil kisah ini mengatakan bahwa ini adalah kekufuran dan, dan kesesatan au naqalu mayatu ilal wasaniyah wa ibadatil kubur atau mereka katakan menukil sesuatu yang eh, menghantarkan kepada al-wasaniyah penyembahan berhala wa ibadatul kubur idza kana al-amru kadalik fa ayu sikatin fihim aw fi kutubihim idza kana al-amru kadalik jadi yang jelas jawabannya yang tidak mungkin Imam Nawawi mengatakan wahada dolalun wa kufrun Imam Ibn Quta mengatakan hada dolalun wa kufrun tidak mungkin kan ya ha? jadi sekarang katakan begitu menceritakan kisah ini memang tidak lepas bisa jadi kisah ini benar apakah tidak itu masih harus dalam penelitian nah, tapi yang menjadi pertanyaan Abu Ya adalah begitu mereka menukil kisah ini lepas daripada hukumnya apa hatinya apakah mereka mengklaim kalau ini adalah suatu perbuatan kufur dan, dan syirik yang jelaskan tidak tidak akan al-amru kadzalik fihim aw kutubihim maka ayu sikatin fihim au fi kutubihim jadi kalau sudah hal ini seperti demikian maka utain di yang harus bisa dipercaya pada para ulama atau dalam kitab-kitabnya ya artinya ya maklum akhirnya kita harus percaya kepada kitab-kitab yang menukil ini subhanaka hada buhtanun adi niki wong-wong kang tul kang tul titik-titik syirik titik-titik apa kufur padahal ulama ketika menceritakan seperti ini ya padahal ini masih perlu dalam penelitian kesahihan kesahihannya dan ya, kedaifannya itu pun tidak pernah bicara terus mengatakan wah ini jelas uh, uh, sesuatu hal yang tidak dibolehkan tidak nah, hmm. jadi cara Abuya untuk mengkanter meng masalah itu masya Allah jadi, jadi karena ini memang perdebatan ulama jadi maka bahasa bahasanya harus bahasa bahasa yang membuat orang itu jadi <coughs> yang tidak bisa menerima ini itu ya oh ini orang ulama mengenai itu aja ya. ya. Abiyatul Utbi ala subbakin Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi terkait dengan dua kecil tadi sampai sekarang itu masa masih terpampang ada di wajah kubri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Taqaddama dikrul baitain Alladaini ansadahuma al-arabi inda ziaratihi di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Cukup eh, jadi tadi sudah malum tersebut disebutkan ada dua bait tadi Bayi Arabi inda ziaratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa rawahal utbi wa ya khaira man tufinat bil qa'i a'dumuhu fataba min tibihinnal qa'u akamu nafsil fida'u li kabrin anta fiil fihil afafu wa fihil judu wal karam wa huma maktubani bifadlillahi alal muwajahah an-nabawiyah as-sarifah wa huma maktubani bifadlillah tertulis alal muwajah muwajah itu jadi makam Rasulullah bagian depan yang biasanya orang ya ini kalau ziarah ada di situ jadi bukan yang di dalam <clears throat> raudhah bukan ini yang, yang lewatan yang keluar ke kesahatul eh, <clears throat> eh, ke, ke sahatul masjid itu ke halaman masjid itu namanya muwajah nabawiyah as-syarifah fil amudil di tiang alladhi baina subbatil hudribiyati antara uh, eh, <clears throat> subbab subbab itu berisi macam eh, uh, subbab itu jadi lubang eh, lubang-lubang antara lubang-lubang kota nabawiyah yarahumal qasiyad dani yani iso ningali huma ing kibaitan sapa al qasi wong sangka ado adani wong sing maparek yani siapa yang ziarah apakah yang di apa yang di jauh apakah di dekat dia akan melihat ini bait ini wadani mundumi atis sinin tujuh mulai ratusan tahun hatta fi ahdil marhum al Malik Abdul Aziz berfal Malik Suud masih ada fal Malik Faisal fal Malik Khalid rahimahullah jadi tulisan ini belum pernah eh, apa, jadi terhapus fal Malik Fat Khatibul Haramain As-Syarifain hafidhullah wa sayab qoyani dan akan terus tetap biidnillah binaan ala taujiyati khatimul haramain didasari dengan pengarahan khatimul haramain Ibnu Hafadz menjaga Allah kulli ma fil masjid atas segala apa yang di masjid An-Nabawi As-Sarif wa atami izalati ayyi asarin qadim dan tidak menghilangkan peninggalan-peninggalan yang lama <clears throat> ya jadi tulisan ini maksudnya masih ada jadi Abu ya berharap karena dari dulu ratusan tahun tulisan ini terpampang dan bisa dibaca oleh siapa saja yang ziarah baik yang dekat baik yang yang iya. jauh uh, maka ya uh, jadi harapan beliau karena ini kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian apa hilang no kabeh itu panjenengan yo kelakuan yang ngono iku ya, ya jadi <clears throat> ya jadi makanya kalau <clears throat> dihubungkan dengan kenapa sih asar-asar Rasulullah ini ku tambah habis, tambah habis, tambah habis. Ya. Mesti kita kembali kepada awal pergerakan ini wujud. Kan dimaklumi kapan Islam masih dalam pemerintahan <clears throat> pemerintahan apa pemerintahan al-khilafah al-Utsmaniyah Turkiyah untuk khususnya Hijaz waktu itu memang eh, diserahkan kepada al asraf eh, iya. al asraf ini para al asraf ini hmm, para sadah kemudian ada persekongkelan eh, <clears throat> orang badui eh, yang diketuai oleh suud eh, terus bekerja sama dengan Inggris Inggris artinya Barat adalah uh, apa <clears throat> dimaklumi dalam sejarah adalah uh, negara yang menggulingkan khilafah Utsmaniyah yang itu adalah khilafah kita yang terakhir ketika harus mendapatkan teman untuk menggulingkan ini kok ketemu karo konco sing dalihnya adalah untuk permuliaan Islam eh, yang dalihnya adalah untuk permuliaan Islam ini dan digandeng digandeng eh, atas dalih bahwasanya selama ini kaum muslim itu berbuat kesirikan-kesirikan yang tidak bisa ditolerir lagi maka harus digulingkan itu yang harus dikulingkan. yaitu kelompok munculnya kelompok Wahabiyah ini sendiri Jadi, makanya kalau kita berang berangkat dari sejarah dan temannya siapa kemudian ada kesamaan bahwa Inggris artinya negara barat yang sudah tentu musuh Islam ini ber berkendak jangan ada peninggalan-peninggalan Islam untuk tetap ada di bumi ya, kalau perlu ya sudah tentu sampai peninggalan-peninggalan yang justru berhubungan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang dimana kalau bukan di Medina nah, sementara mereka sendiri punya pendapat akhirnya foto sambung ke orang Inggris yang sini ingin menghilangkan wah eh, asar Islamiah yang sini menganggap bahwa asar-asar ini justru adalah alat eh, sebagai sarana untuk menjadi orang syirik karena mengagungkan asar. Jadi Inggris ingin menghilangkan asar Islamiyah. Dan Wahabi eh, menganggap bahwa asar-asar ini adalah eh, <clears throat> justru yang menyebabkan orang jadi syirik. Ya. Ketemu ya? Ketemu benda, Ketemu sudah. Enggak. dasar daripada Wahabi untuk tidak perlu harus uh, mengingat-ingat asar tidak perlu tilka ummatun kotholat laha makasabat wa alaiha maktasabat nah, itu dasar dari mereka ah, tidak perlu jadi apa artinya sudah jadi kenapa mesti harus di diiling-iling tidak perlu sudah tilka ummatun umur qad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat jadi apalagi ini asar-asar ini ya, eh, menjadi sebab orang kemudian uh, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran seperti itu. Ini saya masuk di Mekah tahun 76 sampai 80. Waktu itu alhamdulillah yakni di Bakik sendiri masih uh, masih kita bisa melihat ini kuburannya siapa, kuburannya siapa, kuburannya siapa ya. Jadi masih tertulis jadi orang itu kalau ziarah itu enak. Jadi ke Sayyidina Utsman ke ke apa Ahlul Bait umpamanya kepada uh, uh, Rasulullah kepada uh, putra-putri Rasulullah enak sudah. Kapan saya kembali lagi ke sana? tidak ada satu pun tulisan di sana dan pas waktu itu adalah pas memang penghapusan nama-nama itu pokoknya jangan sampai ada orang mengerti ini kuburannya siapa dijaga oleh tiap tempat itu yang dulu tahu ini tempatnya siapa eh, ini tempatnya Abu Sa'id al-Khudri tempatnya eh, Sayyidina Utsmani jaga satu orang nah, terus saya waktu itu masuk di situ ya Syekh ya Koper Fulan jawabannya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat datang ke sana lagi tanya lagi semuanya jawabannya sama jawabannya apa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha <coughs> terus termasuk asar-asar di Uhud hilang semua termasuk turab Rasulullah ditutup dengan semen ya. Nah, makanya ini ya yang sekarang ini akhir yang paling dikhawatirkan adalah tempat kelahiran Nabi yang selama ini masih jadi maktabah tidak tahu ini akan eh, akan juga dihapus apakah tidak jadi sama ya, ya sama jadi ya. <coughs> jadi sambung antara kendak kenda ini orang barat untuk ingin menghapuskan asar-asar Islam eh, sampai sekarang bisa kita melihat secara politis jadi dengan perluasan Masjidil Haram sekarang ini di mana orang-orang haji dibatasi kuotanya dan dikurangi sehingga banyak nggak berangkat alasannya adalah untuk perluas matof di Masjidil Haram yang dihancurkannya apa adalah asar al-khilafah al-usmani ad Kubah yang kubah-kubah itu loh yang mengelilingi ini, ini. sekarang itu ya sudah itu yang dihancurkan jadi berarti sudah tidak ada tinggalan lagi akhir masa khilafah Islam oh. akhir masa khilafah sudah sudah sudah habis sudah selesai sudah nah, itu <clears throat> kan begitu caranya jadi orang barat untuk menghilangkan ya, orang bagaimana ya harus berhubungan sejarah Islam itu harus begitu seperti di waktu Indonesia harus demikian juga keadaannya dan ini Belanda datang ke sini ya. kemudian bagaimana ingin menghilangkan asal-asal Islam mestinya kita ini sudah tentu sangat kental dengan sejarah kita sendiri terkait dengan sejarah masuknya Wali Songo di sini bagaimana wali songo berjuang dan dan dan dan kan mestinya semuanya terbukukan dengan ya, sendirinya tapi supaya kita sendiri tidak pernah tahu jadi perjuangan Wali Songo dan gerakannya maka seluruh buku-buku dimulai dengan buku babat Jawa itu semuanya diusung semua ke Liden ya. jadi sekarang kalau anda ingin tahu ceritanya ceritanya Wali Songo ceritanya itu justru ke Liden sana bukunya tulisannya ada semua jadi artinya kita memang jadi dipisahkan dengan sejarah dengan sejarah ya, begitu jadi karena itu kita sama sekali nggak ngerti pokoknya roh kuburan wali songo sejarah wali songo mau ais mari untung soal kuburan nih ya, ikut menit kapan Wahabi menanuk ini hilang nisan kuburan Wali Songo itu. Ya. di Mekah sudah berhasil ya, menghilangkan asar al-khilafah al-Utsmaniyah at-Turkiyah. Kemudian penyetingan eh, penyetingan tanah haram itu sendiri ya. Bagaimana dibuat ya, yang Ka'bah mestinya adalah penuh dengan kesakralan ya. Maka Ka'bah pada akhirnya ya hanya sebuah rumah kecil karena dibangun sekitarnya punya hotel-hotel besar ya. Orang mestinya dengan melihat Ka'bah itu bernilai ibadah. Akhirnya kan dolok Ka'bah dolok jam gede. Ya. Lihat jam. Jam kebanggaan tidak kalah dengan di London ya. Itu yang nyeting Yahudi semua itu di sekitar masjid apakah An-Nabawi apakah Masjidil Haram ya disetting menjadi hotel besar plus pasar ya di hotel-hotel besar dan di bawahnya adalah toko-toko jadi antum bisa bayangkan dikatakan bahwasanya masjid adalah tempat terbaik dan pasar adalah tempat apa terburuk masjid adalah tempat terbaik sedangkan pasar adalah tempat terburuk itu bisa di disetting seperti itu bisa disetting seperti itu bisa disetting jadi satu jangan tanya kemudian nama-nama yang mesti nggak pantas Wong Mekah ini adalah kota suci tapi nama-nama nama eh, <clears throat> nama-nama Yahudi, nama-nama hotel-hotel nama Yahudi, masya Allah di mana-mana sudah ya. ya. Mestinya kan paling enggak itu ya lumaku gantian ngono ya. Hah? Nah, ya tetap nama-nama Yahudi, pemilik-milik Yahudi yang eh, kemudian yang saya kaget waktu kemarin ke sana adalah masuk suk ukat, pasar ukat besar kayak eh, hipermarket gitu besar sekali. Jadi itu di daerah Sarai Sidin, suk ukat besar. Subhanallah, kaget saya itu semua toko itu nama barat yang banyak sudah ya, nama barat nama barat kemudian yang jual juga sudah tidak seperti yang umumnya di Mekah itu orang laki-laki juga sudah orang perempuan juga ya. jadi bawa terus kan ya, hanya kita hubungkan dengan hadis yang menjelaskan bahwa kapan Datang satu zaman orang berhaji itu bagi yang kaya-kaya adalah untuk berwisata, berwisata. Ya pas ya, artinya kan semacam kayak tempat wisata di makanya kemudian muncul-muncul travel wisata. Hah? travel haji sama travel umroh ya, untuk wisata tinggal yang berangkat ini untuk wisata Puhawa <laughs> jadi sambung semua sudah jadi jadi subhanallah perjalanan hari dan masa itu pas apa kata Rasul begini ya bakal kaya ngono raiso eh, dan kita nggak bisa menolaknya dan akhirnya ya seperti itu yang terjadi <clears throat> di akhirnya juga eh, eh, haji umrah ya, semacam sebagai wisata ya. jadi saya jadi ingin sama Abu ya ketika pesan sama murid-muridnya eh, karena ya di Tenggarai memang eh, travel haji umroh ini adalah tempat untuk orang bisa berbisnis mendapatkan uang ya karena ya eh, sesuai dengan situasi dan kondisi eh, Abu Yadawuh khususnya pada Akhi Nurholik sama Ustaz Mendiri kuwi aja dadi makelar haji awakmu aja dadi makelar haji karo umroh Hah? makelar ini jahat-jahat makelar makelar haji karo umroh <coughs> karena ini ibadah tapi dibuat bagaimana orang berbisnis ya ala kulli <coughs> ini sedikit tentang perkembangan zaman kemudian eh, eh, kita mau tidak mau harus menerima keadaan ini dan eh, tadi hubungan dengan masalah masjid masjidil haram jadi sekarang kita tidak akan lagi melihat eh, asar al khilafah al usmaniyah at turkiyah eh, dan memang tidak ada <clears throat> uh, memang menjadi harapan orang barat itu jangan sampai muncul lagi sistem khilafah tapi toh kita maklumi bahwasanya Rasulullah sendiri yang menjanjikan sistem ini akan kembali jadi yang kembali Rasulullah menjanjikan akan kembalinya khilafah ini alaman haji nubuah tapi kita menangnya apa orang ngerti hmm. karena kita harus menunggu perang kita dengan Yahudi dulu Eh, Yahudi akan terjadi perang dengan kita kalau sudah sampai pada tingkat eh, bagaimana Yahudi dengan dalih bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu adalah ada namanya Haikal Sulaiman yang itu harus kembali kepada Yahudi orang Yahudi. Jadi untuk mengelabui untuk mengelabui di sejarah mereka menggunakan nama Haikal Sulaiman itu Yahudi. Padahal eh, Haikal Sulaiman sendiri-sendiri sekarang yang ditemukan 12 meter dari sekarang yang ada di Masjidil Aqsa yang ada sekarang di atas itu 12 meter di ke bawah itu sebetulnya adalah Masjidil Aqsa yang asli yang dulu Rasulullah ngimami para nabi di situ eh, oleh Yahudi dinamakan Haikal Sulaiman karena memang aslinya Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah Nabi siapa? Sulaiman disebut Haikal Sulaiman eh, eh sebetulnya eh, itu adalah Masjid Aqsa yang memang bukan Haikal Sulaiman nah, oleh Yahudi mengatakan Haikal Sulaiman nah, itu akan direbut hmm, akan di, akan diambil alih eh, kembali Subhanallah Yahudi sudah tahu mulai 70 tahun yang lalu orang Islam mengerti keinginan ini. jadi Ya, Yahudi sudah tahu hal itu 70 tahun yang lalu dan disimpan rapat ya, rapat. Kaum muslimin baru tahun ini. Baru tahun ini menemukan kalau di situ memang ada uh, jadi bangunan yang masih utuh, masih ini dan ternyata itu adalah Masjidil Aqsa yang asli yang dibangun oleh Nabi Ya. Yeah ya terus eh, yang eh, dimana Rasulullah waktu di Isra kan oleh Allah menyolati para nabi adalah di masjid itu eh. jadi tadi ini hubungan dengan apa hubungan dengan ada asar-asar yang masih tetap Alhamdulillah masih belum dibongkari tapi walau alam dibongkar apa enggak ya hmm di dari dulu ini memang maunya dibungkari kabeh termasuk ubahnya Rasulullah mau dibungkari. jadi ada cerita yang pernah saya dengar ada empat orang naik ke atas bawa kapak memerkuli roh kubah ya tapi subhanallah Allah bikin jimpe semua struk semua ada lagi satu orang memang menghancurkan Eh, tahu-tahu mati, mati di atas. Eh, kemudian mati itu mati kalau umpamanya masih mungkin diambil. Jadi ada orang soalnya ngimpi, dia mati, dia mati, tapi nggak bisa diambil, eh, nggak bisa diambil. Kemudian akhirnya kemudian diputuskan ya karena nggak bisa diambil ya sekalian nukono di di di las nisan nukono ini sana. Hmm. Ada ada ada videonya ada. Jadi ini terus ada sedikit kayak semacam sedikit uh, jadi <clears throat> ada kubah tapi kok ada apa tempat ya ada tempat itu memang matinya di situ jadi sekalian kalau dilas tunggu di sana itu yang empat orang yang mau menghancurkan kubah itu di zaman Raja Khalid dan ini mereka ini terus ingin tetap berusaha jadi ya, berusaha eh, eh, berusaha Sekarang kita lanjutkan al-khulasah. Wal khulasah annahu mimma la syakka fi termasuk sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu indallahi qadrun aliyun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah di sisi Allah memang ada kedudukan yang tinggi wa martabatun rafi'atun uh, wajahun azimun fa ayyu mani'in syar'iyyin aw aqliyyin yamna'ut tawassul bihi sudahlah jadi kata Abu ya terus apa ya sesuatu yang mencegah secara syara secara akal yang mencegah bertawasul dengan kepentingan beliau khususan waqad ja'atil adillah alati tusbituh di mana sekarang banyak dalil yang menetapkan tawasul ini di dunia wal akhirah walasna fi dalika sa'ilina ghairallahu ta'ala itu pun kita pun kan tidak dalam bertawasul ini kemudian minta selain Allah kan tidak kan waladaina ilayah tidak berdoa kecuali juga kepada Allah fanahnu oh kita ini berdoa kepada Allah bima ahabba dengan apa yang dicintai oleh Allah ayang karena apapun taratan nas'aluhu bi amalinas salihah yakni tawasud dengan amal saleh li'annahu yuhibbuha karena Allah mencintai amal saleh wa taratan nas'aluhu biman yuhibbuhu min khalqihi jadi satu saat kita minta kepada Allah lewat orang yang Allah mencintainya dari makhluknya. Jadi satu sisi kita tawasud dengan amal soleh, satu sisi eh, kita bisa jadi tawasud dengan orang yang eh, dicinta oleh Allah. <clears throat> ya, ya. Apa kalau bukan karena amal solehnya? Karena fi hadisi Adam alaihi salam as sabik seperti cerita eh, hadis Adam salam yang tawasud dengan Rasulullah SAW kama fi hadisi Fatimah binti Asad radhiyallahu anha alladhi karena <clears throat> wa kama fi hadisi Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu al-mutaqaddim yakni yang apa yang buta kemudian bisa melek itu wa taratan nas'alu bi asmail husna Walillahil asmaul husna fatuhu biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya. Wa eh, terus wa taratan ya. eh kama fi qali sallam as'aluka bi annaka antallah as'aluka bi annaka antallah aw bi sifatihi aw fi'lihi satu saat kita minta dengan menyebut sifatnya Allah atau <clears throat> perbuatan Allah kama fi qalihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis Al-ahor a'udhu biridoka min sahotik itu kan sifat Allah wa bimu'afatika min uqubatik laisa maksuran ala tilkad dairah ad-dayikah allati yadun wal muta'annitun tidak terbatas uh, kepada lingkaran yang sempit allati yadun wal itu yang di sini dianggap satu dianggap uh, eh, itu oleh orang-orang yang mutaan itu sing repot-repot mutaan itu orang yang bikin sukar sendiri bikin bikin bikin sukar sendiri bikin sempit sendiri di, disempit sempit nopo kutung ini tok satu contoh mamanya salawat ya siji tok ora akeh salawat Ibrahimiyah tok yang lain tuh hmm, itu kan hanya memper, mempersempit masalah ya jadi mereka satu contoh memangnya bersolawat tidak mau kecuali dengan sholat apa Ibrahimiyah soalnya Rasulullah hanya mengajarkan apa solawat apa Ibrahimiyah umpamanya eh, sementara kita solawat apa ya sing ora ono eh, solawat masya Allah ya dalilnya gampang ya selalu alih salim mutaslima orang orang ya, kita aja pada sama dengan wat kurullah apa dikrat katira ya, oh. <coughs> ya sudah tapi mereka ndak pokoknya kalau ndak dari Rasulullah keiso ya sudah ya muspro ngono nanti dari liman ahdasa fi amrina ma laisa min bawa wapal temen berarti sih eh, eh, man ahdasa ini berarti baru salat fatih baru Salawat nariah baru. Akhirnya dicari-cari mengkritiki, mengkritisi lagi. Oh, al fatih lima ukriko wal khotim lima sakoh deh. Justru salawat syirik iku ku Kurang golek. Iya. Abu ya Masya Allah luar Coba Eh, yang namanya minta sama Allah bagaimana kita melihat eh, syarat menentukan dengan sekian banyak cara dan cukup luas satu saat eh, ini satu saat ini satu saat ini semuanya dari Rasulullah eh, jangan kemudian dibatasi kudung ini tok tidak tahu mereka kalau dungo kira-kira ya mana ya? Nah mana anak ngilang nang dungane piye gitu ya udah iso to ya Rob yang yang yang subhanallah bikin ya, semuanya dipersempit itu kan Yus ya pokoknya kalau tidak dijalankan Rasulullah berarti ditolak menurut hmm, eh, kita ini katakan santi santi yo yo rate pinter ya yo paham jadi ya. ya. satu contoh Allahumma atini abdullah matuti wa salihin bukannya nabi nguruk ya ora ndak toh enggak uh, eh, jadi ini di zaman Rasulullah sendiri ada ternyata sahabat juga tidak mesti harus eh, eh, melakukan sesuatu kalau umpamanya Rasulullah tidak kemudian merasa ditolak ya enggak justru subhanallah si fulan kata direspon si fulan kata direspon si fulan kata direspon bahkan langsung jawabannya dari wahyu ngono nuh, ada seorang sahabat takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa subhanallah bukratan wa asila Rasulullah SAW manil qail saya Rasulullah Masya Allah 13 malaikat rebutan apa rebutan nulis yang kamu sampaikan tadi ya itu kan satu contoh ya jadi makanya jadi berkembang selanjutnya sampai kemudian eh, <clears throat> eh, cukup Rasulullah memberikan respon itu ketika eh, bicara ya, ketika memberikan pesan nanti kalau saya sudah wafat kemudian ada Abu Bakar ada Umar ya eh, eh <clears throat> faktatu billadaini ba'di mana billadaini ba'di hmm. ini belum kemudian <coughs> keluasan para ulama yang memang di sini ada lampu hijau dari eh, dari dari Islam untuk menjabarkan permasalahan <coughs> yang berkaitan dengan dalil dan eh, perkembangan zaman yang nggak nggak nggak mungkin sama jadi eh, kalau harus ditunggangi Rasulullah Rasulullah lagi orang wafat wafat wae ini sampai kiamat nih, saya eh, yang cukuplah jadi jadi ada dasar yang dimaklumi jadi kembali kepada skorone Quran skorone hadis kemudian kewajiban para ulama yang mendalaminya ini justru di situ berkembang istihad eh, sampai kemudian istihad seorang ulama itu diakui sah sebagai satu hukum. Wah, sampai kemudian salah-salah oleh ganjaran. nunggu oh, kurang apa itu? Salah-salah oleh ganjaran. Salah-salah oleh ganjaran. Tapi orang kang tur sing istihad ngono. Nah. Eh, Hanya pinter bahasa Arab baik. Tidak. Eh, Jadi maknanya sedikit salah maka dan itu menjadi pedoman hidup wah bahaya sekali akhirnya kemudian ya eh, siapa yang nggak salah menurut dia memahami hadis man aktasafi amrina hadza ma laisa dipahami pokoknya Rasulullah tidak melakukan berarti mardud padahal di sini kan man aktasafi amrina bahasanya Rasulullah apa fi amrina eh amriddin terus wa amrud dini wasiun urusan agama itu luas kan gitu kan ya. eh, luasnya bisa kita lihat dari mulai nas itu sendiri bisa kita pahami ya nah, ini nas sendiri kemudian perlu dijabarkan dalam usul fikih ada am ada hos ya, dan sebagainya hmm. Nah. Nah, ini kemudian eh, selanjutnya untuk mengembangkan yang nas ini maka di, di setelah itu namanya ada istidlal eh, di sini keluasan istidlal mudah ditambah dengan kias udah kias itu kombo mana ya. ora cukup kias nanti belum bicara masalah inti Islam ini adalah untuk kemaslahatan maka ada ah, bagaimana kita memahami Islam ini ada hubungan dengan al-masalihul mursalah hmm. <clears throat> begitu kan ya jadi, nanti kemudian ada istishab dan istishab jadi bagaimana menentukan satu hukum itu jadi harus ada keseimbangan dan sebagainya baru kalau kemudian dicari secara agama secara dalil itu baru tidak ada baru namanya tertolak kalau artinya masih eh, ada hal yang didukung dengan dalil dari mulai namanya nas itu sendiri kemudian pakai kias pakai kemudian pakai masalihul mursalah kemudian uh, istishab dan sebagainya masih masih ketemu di sana ya berarti belum tertolak lah ngerti niku Quran karo hadis tok eh, eh, tapi nggak ngerti asal usul ya. jadi asal usul memahami hadis kurang hadis dengan dengan dengan bagaimana jadi akhirnya ciut Islam ke ciut ya. ora oleh kabeh ngene ra oleh ngene ra oleh ya. Hmm. tapi yo ya nuwun sewu wis oleh ombo dawa tapi aja ngeslong yo ya, ya ya ana maneh wis kodhong oleh ngeslong kabeh gitu. Jadi tetap dalam batasan-batasan yang kita sendiri harus tetap <clears throat> apa uh, menggunakannya itu sebagai satu cara untuk memahami Islam dengan benar. Jadi kalau luas keluasan maklum sampai idza dzaqal amrut tasa. Jadi idza dzaqal amrut tasa. Jadi kurang apanya itu jadi. Oh, kalau sudah sempit apapun sesuatu hal maka akan bisa menjadi luas. Begitu. Nah, tetap ada ini jalan tetap mesti ada cuman ya memang bukan berarti eh, kalau sudah boleh seluas itu kemudian sakar pediwian ya. ya. makanya ya kita tetap harus objektif melihat ada hal-hal yang membuat eh, kita sendiri telah berbuat ngeslong ya ngeslong termasuk apa eh, tibaan lanang wedok gitu ya terus dakwah terus ono sindeni ngono iku kiai belusukan itu subhanallah jadi seperti nggak ada aturan saja sudah jadi ya, pokoknya boleh-boleh saja boleh-boleh saja boleh-boleh saja Jadi kalau ada orang kritik ya nggak salah. Ini ukuran eh, bagaimana kita eh, ke kuburan itu adalah ada batopnya apa. Enggak, no kuburan tibaan no kuburan. Nunggu. Ya. Yeah. ya bukan berarti <coughs> jadi bicara nggak boleh ya iya ada batasan-batasannya jadi kalau kita uh, ke kuburan apa adab-adabnya diantaranya ya kan <coughs> diantaranya duduk saja dibahas oleh para ulama duduk di kuburan itu nah, Imam Malik keras jadi tidak membolehkan duduk di kuburan karena duduk ini karena ah, Imam Malik itu ahli min ahli dzuk adabnya tinggi jadi kalau sudah duduk namanya kalau, kalau duduk bersila tidak apa-apa kalau duduk kaya ngoyo itu kan berdiri kalau ini itu saja dibahas ya, ya. dibahas. Ini kenapa tidak boleh duduk? Eh, ya, saya tidak boleh duduk. Yang duduk memberikan kesan seperti orang lagi kencing atau ngengek. Ya. Makanya sebaiknya tak mentalkin itu pakai duduk, pakai pakai apa? pakai berdiri aslinya berdiri kalau toh duduk akhirnya kemudian pokoknya akhirnya duduk yang menyerupai orang ngenyek atau ngoyo lah eh, eh. jadi sekalian silo ndak apa-apa saya melihat para ulama-ulama itu orang-orang eh, baik-baik itu kalau kuburan ya biasa-biasa saja sudah sing ngesleng ya wong eh, wong kampung-kampung ini coba kamu perhatikan bagaimana Abuya ingin memberikan uh, jadi wawasan kepada kita yang luas ini apa sih apa sih yang mesti harus tidak membolehkan kita tawasul nah, hmm. apalagi dengan Rasulullah Wasallam yang jelas ya siapa beliau eh. eh. sementara tawasul itu sendiri ya ini jelas ada dalilnya kemudian bicara masalah tawasul pun kita ini juga sing, minta pun ya tetap kepada Allah kenapa tidak boleh hmm. nah, kemudian eh, toh tawasul sendiri bermacam-macam cara diatur oleh Rasulullah ada dengan asmaul husna ada dengan amalus salihah hmm. ada dengan menggunakan sifat Allah dan sebagainya hmm. akhirnya wasirru dalika anna kullama Allah sahata wa sulbi nah, bahwa semua apa yang dicintai oleh Allah berarti boleh bertawasul dengannya udah seorang ngerti ya budak nuai ya <clears throat> itu aja sudah kalau sudah kullu ma ahabbahullah sahattawassul bihi wa qada kullu man ahabbahu min nabiyyin aw waliyyin gitu aja sudah huwa wadihun jelas lada kulli di fitratin salimah kanggo wong sing duwe fitrah sing selamat coba terus miring kirane wala yamna'u minhu aqlun wala naqlun ini secara dalil akli dalil nakli tawasul tidak ada yang artinya melarang tidak ada bal tadafarul aklu wa naklu bahkan takasaro sangat banyak dalil akal dalil nakal ala jawazi akhirnya wal masul fi dalika Allah toh yang diminta ini sapa oh, Gusti Allah wahdahu la syarikalah lan nabi walal wali walal hayyu walal mayyit Qurannya kul kullum min indillah kul kullum min indillah ya mahalu syait, fama liha ula il qaumi la yakatuna yafqahuna hati saya kiki kurang ngerti-ngerti wae itu fama liha ula il maka mengapa kaum ini layak katuna hampir saja mereka tidak pernah mengerti pembicaraan ini kok goblok kok ramari mari dikandani pula balik orang ngerti wahai si ini <laughs> Masya Allah, secara logika tek tek tek tek tek masih kini tek tek tek kono budek ya tetep ae wa idha jaza su'alu bil amali kalau boleh minta dan ditawasul bil amal fan nabiyyu sallallahu aula li annahu afdalul makhluqat karena beliau adalah paling utamanya makhluk wala ma'lum minha dan namanya amal-amal semuanya sosin rano sopo ya kanji nabi terus sisi lain Allah a'dhamu hubban lahu kan Rasulullah memang diciptakan oleh Allah untuk dicintai oleh Allah sekaligus juga semua segalanya itu adalah amal yang tidak ada yang tidak baik lakot kana lakum bi rasulillah apa uswatun asal wa inna kala ala jadi makasih dia sama sifatinya yaitu kana hulukuhul Quran wis terus kau apa terusan wa oh, a'damu hubban lahu wallahu a'damu hubban lahu sallallahu minal a'mali wa ya kalau umpamanya bicara masalah paling disenengi dening Gusti Allah sapa ya kanjeng Nabi oh. wala tasiri mal man umin dalik la yo iya, la yo iya. opo sih ngono la yo iya, la yo ngono ya <laughs> la tasiri la yo la yo opo sih opo sih ora opo ngono walafdu la yufitu syai'an aksar Ini ngomong uh, jadinya kalau kita gini ini tetap tidak memberikan faedah yang banyak ini orang orang ngerti banyak ini budak baik kuno la yufitu syai'an aksar ucapan tidak akan bisa memberikan faedah secara banyak karena dia begini begini begini begini dia yang ngomong tapi dia bisa budek orang ngerti daripada anna lin nabiyyi sallallahu qadran indallah terus ngene saiki sudahlah siapa yang paling agung di antara manusia ini kedudukannya dan amalnya sapa sih sudahlah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mutawassil la yuridu hadzal makna ya jadi kalau sudah ke palsu Rasulullah ya apanya kalau bukan kedudukannya ini tidak lebih daripada itu Adapun wa may yungkiru qadra Rasulullah indallah wa kafir kama qulna semuanya semengingkar qadra siapa mengingkari kedua Rasulullah is kafir ngono ae. Siomongnya kaki ora paham, ngene ae. Hah? Diomongnya kaki ora paham. Di kandang ini, kandang ini, ini, ini. Saya budek wae. Saya kis ngene. Eh, Rasulullah itu siapa? Ya, kemudian kedudukannya seperti apa dengan orang tawasul maksudnya apa kalau bukan karena kedudukan Rasulullah SAW sehingga begitu e, eh, bertawas dengan beliau ya syafaatnya kan begitu sementara kita seluruhnya ini butuh syafaatnya selesai sudah wa sama fa masalah tawasul lala ada mati al mas'ul bihi atau atau mungkin la al mutawassal bihi mungkin ya allahu al mutawassal bihi ya. fa mas'alatu tawassul tadullu ala adamatil mutawassal bihi jadi kalau tidak orang diagungkan mana mungkin kita tawassul wa mahabbati mencintai al mutawassal bihi al mutawassal bihi la allahu sual bin Nabihi innama huwa li azamatihi indallah ali mahabbatihi iya. wa dzalika kami la syakka jadi memang harus dia seorang harus dihantar tentang Rasulullah dan kedudukannya ini kalau sudah jauh-jauh sebelumnya itu terus sudah berpikiran membaca ayat kul innama ana basar mislukum kan nabi ku menungso jadi nggak usah dikultus no, nah, repot memang ya eh, repot ya eh. panjenengan ayat iku tok sing hafal ngono ayat apal ayat iki kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya ka apal samu kan kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya garis itu ceketok ya jadi yang membedakan kita ya cuman itu artinya berarti ya beda gitu ya bahasanya tidak beda tapi sangat beda soalnya Rasulullah dapat wahyu dan kau lewang sita wangsit jora wangsit dapat jin jadi jangan jangan dipotong lah nanti sama dengan fawailul musallin ngono tok ae sini wong salat pun pun rokok nah, eh. Nih. jadi justru ya beda karena ada yuha ilayya itu berarti memang saya sama dengan kalian cuman ada beda saya dapat wahyu kamu tidak ngono baru kalau orang ngerti kedudukan Rasulullah memang baru oh. <clears throat> ini sama-sama ya kita sendiri memahami Rasulullah tapi kenapa ada yang kemudian <clears throat> Masya Allah dalam dalam mengucapkan saja itu mengucapkan saja itu sudah sangat hati-hati eh, demi untuk menjunjung tinggi kedudukannya hmm. sementara ada si Fulan ini padahal yo ya pinter ya profesor doktor bolak-balik ini adalah ajaran Muhammad Muhammad berkata jadi ada ada, ada orang-orang itu sok rasional baru ya <clears throat> satu contoh dan dalam syara Islam ini cara berdoa itu ada yang enak karena saking Allah itu sudah pokoknya doa itu ditanggapi oleh Allah bagaimanalah jadi tidak mau merepotkan Allah pada manusia itu kalau toh bersama-sama kus di video rau si jiai ngamino kape Gusti Allah bagus ngono dan karena doa sendiri sudah memang bagaimana Allah ingin membuat kita ini berhubungan <clears throat> kemudian tidak Allah tidak merepotkan kalau doa eh, bareng-bareng kemudian harus diwi-diwi terus amin ngono doa nah, ini amin dan selanjutnya itu sama itu siapa yang doa sama yang yang amin okay. ada yang sok rasional kok kenapa kita amin katanya Wong kita nggak tahu yang didoakan kuno kedengaran juga tidak tahu juga tidak ya kalau doa elek ayo kok jadi ya kenapa kita tidak doa sendiri-sendiri saja makanya tidak ada doa bareng-bareng amin tidak ada kalau kita sudah baca amin amin tapi ada sekelompok yang enggak enggak mau jadi oh, oh. akhirnya jadi beda segini gampang ini NO tukang amin Muhammadiyah orang-orang amin amin orang-orang itu namanya sok rasional ya eh. ya kok ya pinter-pinter dong Nabi Musa yang tunggu ya ini karena Nabi Harun kon lu lebih Nabi, Nabi Harun apa kamu lebih pinter Nabi Harun Nabi Harun lu ngamini Nabi Musa Wa dalika bima la syakka fi ala anna tawassula bil amali muttafaqun alaih. Ini sisi satu sisi bahwa ulama tidak ada yang selisih pendapat kalau tawasul amal soleh itu maklum muttafaq alaih. Falima la naqulu inna man tawassala bil anbiya awis salihin huwa mutawassilun bi amalihim alati yuhibbuhullah. Enak toh. Hmm. Kalau kita sudah sepakat boleh tawasul dengan al-amalus salihah eh, kan begini saja gampang kenapa kita nggak mengatakan bahwa orang yang tawasul dengan para nabi para masalah itu tawasul dengan amal mereka yang jelas <clears throat> ah, mereka ini nabi mereka jelas wali tidak mungkin amal tidak baik waqad warada hadisu ashabil ghar kembali kepada masalah hati sughar hati yakni kuwa fa yakunu min mahal al-ittifaq maka ini menjadi tempat kita bisa menyatukan pendapat selesai sebetulnya <clears throat> tapi yang aslinya wong dengan eh, nabi saja tidak menghormati semestinya apalagi dengan wali repot ini. Kalau sudah sisi pandangnya itu berbeda memang dipaksa-paksa ke ya, ya raisom. Ya. Wis ngono wis gak setuju gak apa-apa lah. Ora usah muni sirik. Ngene sing ya. setuju gak setuju meneng ngocep wis gak apa-apa ya, enak. Ngono nyeloteh. Sirik kafir. Wala syakka anal mutawassil bis salihin nama yatawassalu bihim min khaisu innahum salihun. Akhirnya fayarjiul amru ilal amali salih al muttafaq ala jawi tawasibiyah kama kunna fi sadri hadal bahas. Jadi uh, tidak ada keraguan lagi termasuk orang soleh ya karena dia memang orang-orang soleh kalau orang soleh maka kembali kepada amal-amalnya yang Saleh, ya kita sepakat bahwa boleh tawasul dengan amal Saleh. subhatun mardudatun ini kesamaran yang tertolak hadil ahadis wal asar kuluatis bidu tawasul wa tu'ayyiduh jadi sudah cukup panjang kalau bicara masalah dalil hadis ternyata jadi masalah tawasul ini hal yang hal yang dimaklumi terus tasbitu tawasul itu menetapkan tawasul dan meng, meng, menguatkannya mendukungnya fa ingkila inna dalika khosun bi hayatihi sallallahu hadis-hadis tadi itu kan waktu Rasulullah masih hidup itu hmm. rewel Fal jawab anna hadat tahsis la dalil alaih khususa. Jadi mentaksiskan masih dalam hidupnya Rasulullah. Ah. Hmm, ini tidak ada dalil ya. Secara khusus wa anna ruh baqiyatun karena bicara masalah dimensi alam ruh ruhnya Rasulullah baqiyatun wa hiya allati yakunu bil ihsas wal idrak was suur jadi roh ini adalah bahagia nah, keberadaannya langgeng wayalati yakunu bil ikhsas wal idrak was yang dengannya ada namanya ikhsas punya perasaan punya uh, <clears throat> pemahaman punya uh, ikhsas idrak su'ur itu artinya jadi bahwa namanya roh ini jangan jangan dianggap tidak punya seperti kita uh, hidup dengan berjasad ini apalagi yang namanya <clears throat> roh ini jauh lebih bebas ya lebih bebas kalau katakan rohnya <clears throat> orang-orang yang uh, apa jadi berjihad pilihlah aja dimasukkan dalam burung hijau yang lancen suarku Ya, jadi tingkat tingkatan eh, keberadaan orang ketika mendapatkan keutamaan derajat di sisi Allah itu bagaimana rohnya itu eh, eh, eh tempatnya saja berbeda kalau orang-orang yang berperang bisa pilihlah itu rohnya diletakkan burung hijau jadi yang mestinya belum belum belum waktunya harus ke surga dulu dia sudah di sudah dimasukkan burung hijau yang uh, terus berkeliaran di taman-taman surga. Terus kanji Nabi Ruhi, kira-kira. Ah, ini ruhi orang kafir jadi dulu. Wa madhabu ahli sunnah wal jamaah anal mayyit yasma. Mayyit itu mendengar wa yuhisu punya uh, uh, perasaan wa yusir ya ini juga punya perasaan annahu yantafi'u bil khair dia juga bisa ngambil manfaat dengan kebaikan wa yafrah dan juga bisa bergembira wa yata'adza bisyar wa yahzan juga merasa ah, sakit dengan keburukan dan susah wa hadza binisbati likulli insan ini semua manusia begitu mereka percaya mati yang kalau Walidana ada Rasulullah SAW ahlal qalib min kufari Quraisy. Kalau umpamanya orang kafir Quraisy rohnya itu gak bisa diajak mengerti dengan apa yang disampaikan kan tidak perlu Rasulullah repot-repot ya ahlal qalib. uh, Uh. Ahlal qalib uh, namanya sumber qalib di mana uh, pada perang Badar orang-orang kafir kuras, tokoh-tokoh yang sekian banyak mati itu dimasukkan di situ semua namanya sumur kolib namanya <clears throat> begitu dimasukkan di situ kemudian Rasulullah eh, dawuh di atas kata Rasulullah kat wajat nama wa atanallahu rahaqqa fa hal wajadtum ma atarabukum haqqa <clears throat> jadi yang sudah dimasukkan dalam suku Bunuh qalib tadi kata Rasulullah kami alhamdulillah telah mendapatkan janji Allah kemenangan ini benar terus kamu apa ya kamu apa juga sudah mendapatkan janji Tuhanmu katanya Walilah nadar sallallahu ahlal qalib min kufari Quraisyin yawma badr faqala ya utbah ya syaibah ya rabi'ah Faqila kefatunatihi makot tunatihim Ada pertanyaan dari sahabat ya Rasulullah, panjenengan kok ndawi bagaimana engkau menyeru pada mereka, manggil mereka sedangkan mereka sudah menjadi bangke? Makot qad Sedangkan mereka jadi bangke. Ini Nabi, duh kok jenengan kok dauh-dauh datang sifulan sifulan sifulan pada mereka sudah bangke? Fakola ma'antum bi asma'inu Jadi bukanlah kamu itu lebih bisa mendengar daripada mereka. Ya sama mereka juga mendengar. Lakin nahum melalistati unal jawab. Cuma mereka nggak bisa jawab. Kalau mendengar sih mendengar dan mengerti merasa. Cuma nore jawab. Soalnya wis mati. Jadi jangan bicara dengan Rasulullah itu wis mati yo ya, ning ngono. <clears throat> tawasul lho bisa urip, wis mati yo ya, tawasul. Eh, nah, ngomong kafir ya, ya setelah mati aja juga eh, bisa diajak eh, hanya bisa biasa dia dialog ya. <clears throat> Kalau enggak enggak berarti enggak punya perasaan. Memang begitu jadi apalagi bicara masalah roh apalagi kalau Allah mengatakan ulir ruhu min amri Rabbi ya Faidah tanah ada aman di shay kalau ada ini sifatnya umum bagi seluruh manusia. kaifa bi afdalil basar. Bagaimana terkait dengan afdalil basar paling utamanya manusia wa akramihi wa ajalihim paling mulia mereka paling agung mereka. Wong karo Saibah robi Utbah wae iso diajak ngomong ngerti omongane sapa bagaimana dengan Rasulullah la syakka annahu akmalu ihsasan wa atamu idrakan wa aqwasuran sudah tentu Rasulullah itu lebih sempurna ya ikhsasnya jadi eh, ikhsas idrak suur itu ya eh, artinya sama punya perasaan bisa menerima bisa ini ya. ala annahu qad di satu sisi ala annahu qad jaa tasrih penjelasan hati ahaditsil katsira bi annahu yasmaul kalam bisa mendengar ucapan wa yaradus salam dan bisa menjawab apa salam assalamualaikum ya waalaikumsalam wa turadu alaihi amalul ummah dan juga dipaparkan atas beliau amal-amal umatnya kemudian wa annahu yastaghfiru li sayyi'atihim bahwa Rasulullah itu mintakan ampun kepada keburukan-keburukan mereka wa yahmadullah ala hasanatihim dan memuji Allah atas kebaikan-kebaikan mereka wa qimatul insani fil haqiqa innama hiya miqdari su'urihi wa ikhsasi wa idraki kemudian nilai manusia itu dasarnya ada kalau ditinjau daripada kadar eh, perasaannya itu tadi pemahamannya itu tadi labi hayatih bukan kehidupannya eh bukan kehidupannya kapan hidup kapan mati ya, setelah mati ya, justru adalah yang masih tetap tidak bisa eh, musnah dan sirna adalah roh jadi itu nilainya apa kalau bukan rohnya itu sendiri yang juga roh dia punya perasaan juga punya eh, pemahaman walidhalika narokasiram dan ahya' Karena kita melihat banyak daripada orang yang juga hidup kot haramahullah taala ihsas. Allah telah menghalanginya dengan punya perasaan wasulal insani dan perasaan manusia. Nah, ini bukti ini urip tapi kaya hewan ngono apa. Berarti orang di perasaan. Apa artinya hidup hidup katanya manusia tapi orang-orang menungso eh. ya karena tidak punya perasaan sama sekali tidak punya kepekaan sama sekali apa artinya hidup Ma'abaladati topi bersama kebodohan si, si wataknya wakilatid dhar dan sedikit kepekaannya faula yang tahu ini mereka-mereka ini nggak bisa diambil manfaat <clears throat> belum fi sufil amwat ya tak terjadi ini garisannya orang mati ini sama orang mati ini cukup mereka adalah fi sufil amwat dalam barisan orang-orang mati wal iyadu billah jadi kalau sudah bicara masalah tawasul kepada Rasulullah kemudian dikatakan fi hayatih ya, jawabannya jauh-jauh lebih mesti ini jangan begitu kita bicara Rasulullah itu siapa kemudian eh, terkait dengan alam rohnya kemudian <clears throat> eh, Jadi apakah hidupnya apa artinya hidup tapi tidak punya perasaan Zakmu ba'dil jahala ni Nabi SAW la yasma'una wa la yarona wa la yarifuna. Ono oh, mana ini Anggapan sebagian orang bodoh bahwa Nabi itu enggak mendengar kita, enggak melihat kita, tidak mengenal kita. Yo goblok itu mana ini Termasuk wamin awal awalil mauta di antara mereka yang dianggap mati saja orang ini ya. Wamin awal awalil mauta di antara mereka orang-orang yang sudah mati, hidup di mana manza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u tidak mendengar wala yara tidak melihat wala ya'rifu tidak mengenal anna walayat Allah ta'ala tidak mendoakan kepada Allah untuk kita fa ayyu jur'atin a'dhamun maka namanya berani kurang ajar yang paling aku gue lagi maka mana namanya kurang ajar yang lebih besar daripada ini wa ayu jahlin akbahu min hada mana kebodohan justru lebih jelek daripada ini idofatan ila su'il adab disamin juga kurang ajar su'il adab wal intikos uh, eh, likadrin nabiyyi SAW dan uh, melecehkan melecehkan intikos melecehkan pada kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaqad tadafarat ala hadis di mana telah banyak hadis-hadis wal asar al yang menetapkan annal mayyit bahwa mayit itu yasma'u wa yukhissu eh, wa ya'rifu mayit itu juga mendengar jadi eh, punya perasaan dan mengenal saun karena mukminan am kafirun apakah dia seorang mukmin apakah orang kafir qala ibnul qayyim fi kitabir ruh wassalafu dan ulama as-salaf mujmi'una bersepakat ala hada bahwa mayit itu juga mendengar juga mengenal hmm. waqad tawatarat dan telah banyak keterangan al asar hadis anhum tadi tentang mereka ini waqad su'ila sayyidun Taimiyah an hadil mas'alah saya Ibnu Taimiyah ditantang masalah fa'afta maka memberikan fatwa bima yu'ayyidu dalik dengan apa yang mendukung menguatkan itu semua yakni mayit itu ya mendengar ya mengenal dan, dan eh, punya perasaan idza kana hada fi haqqi amatil basar kalau ini terjadi pada haknya yakni kebanyakan manusia fama baduka bi amatil mukminin maka <clears throat> apa kiranya dengan eh, kebanyakan orang-orang yang beriman kalau tadi artinya manusia seluruhnya nah, sekarang lebih daripada itu adalah orang-orang mukmin sudah itu balbi bihasati ibadilai salihin bahkan dengan khususnya hamba-hambanya Allah yang saleh balbi sayyidil muslimin bahkan sayyidil mursalin wal akhirin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waqat fasalnya kata Abu ya kami telah e, menerangkan dengan rinci kami menerangkan dengan rinci hadil masalah masalah ini fi mabkhasin khas dengan bahasan khusus pihak tentang masalah ini fi kitabina di kitab ini hadza bi unwan al hayah al barzakhiyah hayatun hakikiyah jadi di kitab ini juga sudah saya sebutkan judul uh, yang cukup luas membahas masalah kehidupan barzakh ini judulnya kehidupan barzakh adalah kehidupan yang hakiki wa unwan hayah khasah bin nabi sallam dan dengan judul juga kehidupan khusus bin nabi sallallahu alaihi wasallam Terus setelah ini Abuya akan menjelaskan para imam-imam yang mutawasilin siapa wong piro kafir pitulas ulama insyaallah kita teruskan Allah subhanahu wa ta'ala